طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزني الله جميعا Kita lanjutkan insyaallah. Coba baca ya ikhwan. Ikra ya akhana. Man? Imam, ikra. سعد بها رادها كما شقي بها قابلها وقد وردت أحاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحبة الصحبة فصل في بيان الأسباب الباعثة heute, äh, heute, äh, das فلان جاهل ففهمه ففهمه رايحة رقيق رقيق رق ففهمه رقيق كف ذلك الحسد في ثناء في ثناء الناس على شخص على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ikramihim fayaqdahu ذلك. طيب خلاص جزاك الله خيرا Masih dalam bahasan masalah riba Kemarin kita sebutkan tentang bahwasanya namanya hibah tidak terbatas dengan lesan saja. Bagaimana bentuknya ikhwan selain dengan lesan? Bisa dikatakan hibah Hamzah dengan kedipan mata. Terus dan isyarah Terus dengan kitabah bil kolam nam aksanta. Ini diantara bentuk hibah seorang terjatuh di dalamnya. Jadi dengan lesan, kemudian dengan isyarah, isyarat, dengan kedipan mata, dengan isyarat-isyarat anggota tubuh kita dengan tangannya, dengan memperagakan suatu gerakan ataupun tulisan. Nah ini juga bisa terjatuh dalam perbuatan ghibah yang semuanya datar terlarang. Nah, terus bagaimana sejelek-jeleknya yani hibah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Kemarin kita sebutkan apa ya ikhwan? Jurohim. Apa jurohim? Akbahu anwa'il hibah. Hibah yang paling jelek. Yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Hibahnya yang dilakukan oleh orang-orang yang mutazahid. Orang yang dia berpura-pura zuhud, penuh dengan keriaan. Orang-orang yang lagi usaha untuk zuhud ternyata terjatuh dalam perbuatan ria. Yang mana mereka yakni memuji dirinya sendiri, memberikan tazkiyah kepada dirinya sendiri dan menjatuhkan orang orang lain. Ini dalam majelis mereka mereka lakukan demikian. Kemudian apa keutamaan yakni menjaga orang mukmin ketika digibai oleh saudaranya. Sebagaimana telah datang satu hadis dalam sahih Abu Daud. nam rawahu min sahabiyun jalil Mu'ad ibnu Anas. Yang dibawa oleh Mu'ad ibnu Anas ibnu yakni Anas, Mu'ad ibnu Anas. Bagaimana keutamaannya? Hasan Kendari Apa keutamaannya menjaga seorang mukmin ketika lagi digibai? Kemarin kita sebutkan hadis tersebut. Mana ya Hasan? Nasir. Di depan kita ada. Tinggal Mana? Gak ikut apa kemarin? Tayyip yang lain. Yakub. Enam, Ahsan. Di keutamaan orang yang menjaga orang mukmin yang lagi digibai ya mungkin dengan cara memalingkan pembicaraan atau mungkin menasehati adalah utamanya adalah Allah akan mengutus seorang malaikat yang dia akan menjaga dagingnya dari sengatan neraka jahanam. Ini ini diantara keutamaan yang Allah berikan Siapa yang bisa menjaga saudaranya dari berbuat hibah yang mungkin mengingkarinya, menasehatinya, memalingkan pembicaraan yang lain, maka Allah akan yakni utus seorang malaikat untuk menjaga dia dari sengatan mata sengatan neraka jahanam, dari panasnya neraka jahanam. Yang mana sebagian kaum muslimin akan merasakan ya panasnya apa sebagian kaum muslimin tak kalah berbuat dosa mungkin hibah, mungkin namimah dan sebagainya akan merasakan panasnya neraka tersebut. Tapi tak kalah dia yang mengingkarinya, menasehatinya, memalingkan dengan cara yang lain, ini Allah jaga orang tersebut. Kemudian waro'a kita baca selanjutnya waro'a Amr ibnu Ujbah maulahu ma'rosulin wa ya yaqa'u fi akhir Telah melihat yakni Amr ibn Ubah melihat membantunya bersama seorang laki-laki yang dia terjatuh dalam pembicaraan tentang orang lain. Nah, yakni berbuat suatu ghibah maka sang Amr ya takala mengetahui demikian faqala lahu beliau pun mengatakan kepada pembantunya kepada maulanya wailaka nazih sam'aka istima'il hona Celaka engkau wahai maula Celaka engkau wahai pembantu saya Bersihkan pendengaranmu dari yakni mendengarkan suatu kalimat-kalimat yang jelek. Al-khona. Kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat pembicaraan masalah ghibah termasuk di dalamnya yakni nazih. Bersihkan. Kama tunazzihu nafsaka anil qaul bih. Sebagaimana engkau membersihkan diri engkau dari ucapan-ucapan yang kotor. Ini kita bersihkan ya beliau perintahkan kepada pembantunya untuk membersihkan apanya? Yaitu telinganya. Dibersihkan telinganya dari ucapan-ucapan yang jorok, yang kotor, gibah di dalamnya, masuk di dalamnya. Sebagaimana engkau wahai pembantu membersihkan ucapan engkau dari perbuatan-perbuatan jorok, ucapan yang keji, mungkar dan sebagainya. Ini. Maka kita juga demikian kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah menjaga ya lesan kita dan juga menjaga pendengaran kita. Menjaga telinga-telinga kita. Jangan senang untuk mendengarkan yakni ucapan-ucapan ghibah, jauhi dari perbuatan-perbuatan demikian. Tapi ini kadang ya sangat sulit karena kadang memang terasa nikmat untuk membicarakan aibnya orang orang lain. Nah ini. Jadi <clears throat> betapa banyaknya kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan tersebut ghibah. Fal mustami'u syarikun syarikul qail. Dan orang yang mendengarkan ucapan-ucapan yang jorok ataupun ghibah yang dia dengan enaknya, yang dia merasa nikmatnya mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Ini syarikun qail. Berserikat dengan sang yang berbicara. Berserikat dalam hal menanggung resiko sebuah dosa. Nah ini sama-sama berdosa. Orang yang mengucapkan ataupun orang yang mendengarkan perbuatan ghibah tersebut. Wa ma nadhara ila syarri ma fi bi'aihi. Kemudian beliau memberikan satu perumpamaan sesungguhnya bahwasanya dia melihat sesuatu yang jelek melihat kepada yakni ketidaksesokan dalam hatinya yang sesuatu yang jelek dalam wi'aihi dalam bejananya ini dalam tempatnya mungkin dia melihat sesuatu enggak cocok dalam hatinya, dia akan faafrohu fi wi'aika. Dia akan menuangkan kejelekan tersebut. Dia akan membuang kejelekan tersebut fi wi'aika dalam bejana kalian. Nah, tentunya kalian pun enggak akan sudi untuk menerimanya. Kejelekan tersebut tentunya kalian akan juga akan membuangnya. Sama-sama berbuat ini. Walau ruddat kalimatu safihin fi fihi la sa'ida biha radduha kama syakiya biha qailuha. Maka dan seandainya kalimat pembicaraan orang yang bodoh ditolak, enam ditinggalkan, dibuang fi fihi di dalam perut di dalam yakni mulutnya artinya diabaikan ya jangan sudah ya dibuang sudah. La sa'ida biha raduha tentunya nam akan senang dengannya. Orang yang menolaknya. Kama sakia biha qailaha sebagaimana yang terasa pedihnya orang yang mengucapkannya dengan kalimat tersebut. Warad waqad waradat hadisu fi haqqil muslim ala muslim taqaddamat fi kitab sahbah dan sungguh telah datang hadis-hadis 6 tentang hak muslim terhadap muslim yang lainnya tentang masalah tersebut takut damas telah berlalu di dalam kitab as -Sohbah. Nah, pembahasan telah berlalu. Ini terakhir. Kemudian kita masuk berikutnya tentang fasal berikutnya. Faslun fi bayan asbab. Al-ba'isah al-hibah wa dikri ila jihad. Kita masuk bab yang baru tentang yakni fasal penjelasan sebab-sebab yang mendorong berbuat hibah dan juga akan dijelaskan tentang penjelasan tentang penyebutan bagaimana mengobati hibah tersebut. Nah, ini, ini fasal yang akan kita bahas. Amal asbabul lati. Adapun sebab-sebab yang bisa membangkitkan tam asu alal hibati sirah Yang membangkitkan Berbuat satu hibah Ini cukup cukup banyak Disebutkan oleh mu'alif di sini Minha Tasafiyul huwaidi Ini ya Apa tasafi? Tasafi Ini bentuk apa ini ya ikhwan? Isim atau fi'il? Mana? Muhammad sambung. Sarafnya Muhammad. Mana kelas? 9. Tukernain. Bentuknya apa ini? Tasaf, tasafi, fi'il atau isim? fi'il tasyafi fi'il masdar berarti bukan fi'il ya masdar wazannya apa tafa tafail ada apa tafail tafaul ya tafa'ala tafa Tafa'ala ya tafa'alu tafa tafa'ul. Nah, ini karena ya fiil nakis tasaffi ya taf tasaffu asluhu karena ada ya-nya untuk munasabah menjadi tasaffi ya-nya di sini tasaffiyul Ketika ada alnya at-tasaffi. Ianya dibuang. Ketika alnya hilang tasaffi, tafasyul, tasaffiul. Taib. Sekedar ya untuk refreshing masalah tersebut. Di antara pendorongnya orang berbuat hibah adalah tasaffiul ghidi. Melampiaskan kemarahan. Ini adanya marah. Kita manusia sering marah. Sifat manusia terkadang sering sering marah. Lah, sehingga akan dia akan cerita tentang aibnya orang tersebut. Bagaimana terjadi? Yani bi ayyasriya min insanin fi haqqil fi haqqin akhar. Yani adanya satu kejadian dari rekannya atau manusia di dalam hak yang lainnya. Nah, sebabun yang ini merupakan sebab yang akan bisa menumbuhkan satu kemarahan yujibu wedohu ini jadi adanya satu kejadian mungkin masalah dunia ya masalah bisnis masalah perdagangan atau masalah pergaulan dengan lawan saing dengan lawan ya lawan perdagangannya lawan saing dalam berdagang dia apa mungkin merasa terdolimi terdolimi karena kemungkinan ya pelanggan pelanggannya ternyata direbut oleh sang lawannya nah sang lawannya sehingga dia nggak senang dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga dia marah, sehingga dia nggak senang dengan perbuatan lawan. yakni lawan dalam usaha, nggak senang. Dia marah, kemudian dia naik pitam, sehingga dia akan menceritakan tentang aib-aibnya orang tersebut dalam rangka untuk yakni menjauhkan lawannya supaya dia lari dari usahanya dengan dia. Fakullama hajar hodabuhu tasaffa batin sahibihi. Maka tak kala menggelegak kemarahannya. Ini ya, fakullama haja menggelegak hodabuhu kemarahannya. Maka tasaffa, yani dia melampiaskan kemarahannya dengan cara hibah sahibihi pelakunya, yani rekan dia. Nah, ini yang sering terjadi dalam dunia perdagangan, dalam dunia bisnis, atau dalam dunia pergaulan mungkin di antara santri yang dia kecewa, yang dia mungkin terasa hatinya sakit dengan perbuatannya, maka dia akan melampiaskan karena suatu marah, dia akan berbuat ghibah. As-sababu sani, kemudian sebab yang kedua, minal bawais minal bawaisi alal ghaibah alal hibah di antara pendorong untuk berbuat hibah adanya muwafaqatul akron wa mujamalatul rufaqa rufaqa adanya yakni kesesuaian dalam bersahabat ini adanya sifat-sifatnya sama karakternya sama ini sifatnya keras, maka akan bergaul dengan orang-orang yang keras. Orang yang nakal akan bergaul dengan orang-orang yang nakal. Nah ini, ada kecocokan dalam akron, yakni korinnya, teman dekatnya. Muncul hibah. Wa muja malatul rufaqa dan juga karena yakni menjaga suatu kehormanisan persahabatan. Ini Mungkin hatinya sebenarnya nggak mau. Tapi karena menjaga satu yakni keharmonis keharmonisan bersahabat dia apa? menjaga. Artinya mau ikut-ikutan untuk berhibah. Padahal hatinya nggak senang. Tapi karena demi menjaga persahabatan, demi menjaga keharmonisan persahabatan, dia mengorbankan agamanya. Nah ini. Wa Musa ajatuhum dan juga menolong mereka, membantu mereka. Fa innahum idza kanu yatafaqqahuna fil a'rad. Maka sesungguhnya tatkala mereka yakni mengusik dalam satu kehormatan yakni mereka apa? Tatkala mereka mengusik dalam satu kehormatan atau tatkala mereka apa? ini lagi berbicara hibah. kemudian mereka menunjukkan ketidaksukaan. Ketidaksukaan kepada dia. Ra'a hada annahu idza ankara alaihim aw al kalamahum atau apa dia melihat ini dengan perbuatan seperti ini mengingkari atas mereka yang mereka lagi berbuat hibah diingkari, dinasehati atau mungkin menjauh dari mereka al-kalamuhum memotong pembicaraan mereka koluhu mereka akan terasa berat Wana faru anhu bahkan mereka akan lari jarinya. nah ini ini manusia jadi karena menjaga persahabatan menjaga yakni teman dekatnya membantu mereka dia kemudian tidak mau mengusik. 6. Kalau diusik kehormatan mereka, maka nanti teman-temannya tentunya akan terasa kecewa atau terasa berat atau bahkan yang paling tersedek adalah lari dari jarinya. ini ini nggak mau. Maka dengan sebab ini itu hum dia membantu mereka ikut andil dalam berbuat hibah. Wa yaro kami min husnil mu'asarah dan dia menganggap perbuatan itu apa yang ia lakukan termasuk bentuk yakni muamalah yang baik ketika bersahabat. Nah ini. Ini sebab yang kedua. Subhanallah, ini sering ya terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mungkin di tengah-tengah santri karena menjaga keakraban, menjaga teman dekatnya, dia nggak mau menasehati. Padahal temannya terjatuh dalam perbuatan maksiat, terjatuh dalam perbuatan hibah dan sebagainya, tapi karena ia ini menjaga keharmonisan, persahabatan, menjaga kecocokan sifat-sifatnya, nggak mau berpisah, ya sudah, akhirnya dia ikut-ikutan berbicara dalam keadaan hatinya mungkin mengingkari. Nabilah min dalik. Taib. Ini saja dua poin yang kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna tafadhalu habibakumullah sebelum kalian meninggalkan tempat sedikit ya pengumuman. Jadi untuk para mudaris sudah dibagi ya belangko imtihan segera dikumpulkan yang sudah membuat soal-soal imtihan untuk klasikalnya. Jadi paling lambat paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Ramadan. Ini jadi sedini mungkin, secepat mungkin dikumpulkan, biar difotokopi, ya, nyicil, lebih ringan daripada dikumpulkan terlalu banyak, nanti juga berat yang fotokopi. Jadi maksimal terakhir dikumpulkan pada satu Ramadan yang kemudian nanti tanggal 4-nya insya Allah yakni imtihan semester genap atau kenaikan kelas jadi antum ya ujian dan insya Allah mudah-mudahan yang ranking satu nanti ada hadiah ya untuk yang ranking satu. Jadi antum apa semangat untuk murojaah untuk memicu ya biar semangat insya Allah nanti dikasih hadiah bagi, bagi yang mempunyai prestasi ranking satu. Kemudian yang kedua diberitahukan kepada ikhwan dan juga mungkin para akhwat. Jadi nanti ada santri baru ya, pendaftaran diberitahukan kepada ikhwan atau mungkin para orang tuanya dikasih tahu teman-temannya segera daftar kalau ingin daftar kalau enggak ya enggak enggak apa-apa nah yang ingin daftar silahkan masuk ke mahat daftar nanti di bulan syawal nah jadi kita pendaftaran insya Allah setahun sekali. Bukan sebatas waktu. Tiap bulan menerima, tiap bulan menerima tidak. Tapi kita atur insya Allah ya sedini mungkin setahun sekali pendaftaran. Dan kalaupun ada mungkin di tengah-tengah perjalanan setahun setengah tahun kok ada yang masuk ya karena pertimbangan yang yang lain satu dua orang masuk setelah mungkin pertengahan berjalan jarasnya. Nah ini yang bisa Anda sampaikan. Jadi yang terpenting antum santrinya murojaah ya, yang guru-gurunya mempersiapkan imtihannya dan juga para wali kelas. Nam tentunya punya tanggung jawab rapot ya. Ini para wali kelasnya untuk segera mengumpulkan rapot-rapotnya. Bagi santri yang belum mengumpulkan rapotnya, segera dikumpulkan. Dan wali kelasnya mengingatkan kepada santrinya. Kelas satu siapa walinya, kelas tiga siapa walinya, maka mengingatkan kelas tersebut karena namanya anak kadang lupa ya, disimpan di lemari atau mungkin di rumah ketinggalan. Nah ini ini ada waktu sekitar mungkin setengah bulan ya diusahakan untuk segera mengumpulkan rapotnya bagi santri yang belum mengumpulkan rapot. Tapi Tayyibul alam bisawab ilahuna demikian yang bisa Anda sampaikan.